Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul al tsalatsah Kita sampai pada eh, kewajiban yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adzafihi yaitu bersabar dalam menghadapi gangguan di dalam <clears throat> menuntut ilmu, di dalam beramal dan juga di dalam berdakwah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah amalan yang sangat utama. Dan di antara e, tanda bagusnya keimanan seorang muslim, maka dia bersabar ketika mendapatkan musibah bersabar ketika menjalankan perintah Allah dan bersabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah para penduduk surga itu masuk ke dalam surga kecuali karena kesabaran mereka. Sampai-sampai dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad." kedudukan sabar di dalam iman sebagaimana kepala di dalam badan. Apabila suatu badan tidak memiliki kepala, maka tidak ada lagi nyawanya. Maka demikian juga seorang yang tidak punya kesabaran, maka lambat laun ya sedikit banyak maka agamanya akan hilang, ketaatannya akan berkurang dan dia akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Demikian sedikit faedah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.